Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaid karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita ke masuk yang mana? 363 kan? Ya kan Abdurrahman? 363 kan? Bagian bawah itu kan? Ya kan? Ayo. Qauluhu ka qayyid mutlaqan bima qad qayyida seperti apa? Lafaz yang mutlak diikat dengan suatu ikatan. Berarti mutlak muqayyad. Pembahasan sekarang masalah mutlak dan muqayyad. Umum, khusus dan kita Kok sama ya dengan usul-usul? Memang sama ini juga usul ini. Cuman tingkatan tinggi ini. Yang kita baca tadi itu tingkatan rendah. Nanti tengah tinggi, ini tengah tinggi, sama. Jadi ketemu terus nanti, ketemu umum, khusus, khusus umum, mutlak pokoknya Jadi nggak perlu bingung. nggak perlu bingung ya. <laughs> Nah, barakallahu fikum belajar seperti itu. Nah, nah kamu juga sama kan? Jurumiyah marfu mansub majrur, mutamiyah marfu mansub majrur, kotor nada marfu mansub majrur. Ketemu terus nanti itu. alfia marfu mansub majrur. Ketemu terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Kata beliau, yakni kama yuqayyad al-mutlaq bil muqayyad, sebagaimana lafaz mutlak diikat dengan sesuatu yang na'am muqayyad. Fa idza warada nassun mutlaqun wa nassun muqayyad, kalau datang dalil yang ini mutlak, yang ini muqayyad, fa innahu yuqayyad al-mutlaq hadzal bihadzal Bi hadzal qayyid. Berarti apa? Wajib kita mengikat yang mutlak tersebut dengan ikatan tersebut. Berarti nanti bagaimana? Kalau datang lafaz dalil datang dalil yang lafadznya mutlak maka wajib membawa kepada muqayyad itu loh. Faham Kita lihat contohnya biar jelas. jelas. Misaluhu contohnya adalah qaulul ta'ala itu perkataan Allah taala fi ayat dihar, ayat dihar. Ketemu lagi kan? Tadi barusan kita bahas ini dihar juga. Diharnya siapa tadi? Aus bin Samit kepada siapa? Khaulah bintu Sa'labah. Ketemu lagi, ya. belajar seperti itu, bertingkat-tingkat, tingkat-tingkat sama aja. Seperti anda belajar sekolah umum dulu, kalau sudah pernah belajar ya, kalau belum pernah ya alhamdulillah. Kalau sudah pernah belajar umum itu SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ketemu matematika, bahasa Indonesia, wah itu sama. Cuman tingkatannya beda-beda, itu loh. Paham belum? Nah, ini pelajaran agama juga sama ternyata bertingkat-tingkat, cuman ketemu ketemu ketemu beda lagi pembahasannya. Kita lihat. Mirip tapi ya. Seperti ayat bihar, ayat bihar. Bihar tadi apa? Akhbar Mu'ad. Ucapan apa bihar tadi? Ucapan seorang suami kepada istrinya apa? lafadnya? Ewa, kamu seperti punggung ibuku Arabnya ini. Ewa, anti alainya kadhri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Paham ya itu? Nah. Fatahriru rukabatin min qabli an yatamassa. Sebelum menyentuh istrinya setelah didihar, maka hendaknya dia apa? Membebaskan budak Mutlak ini bang? Mutlak ini? Mutlak budak amanah pun kafir ataupun muslim kena. Tapi ternyata budak yang bagaimana kita lihat. Waka kaqauli ta'ala fi kafaratul yamin seperti perkataan Allah Ta'ala dalam kafaratul yamin. kafara orang yang sumpah. Wallahi demi Allah ana la akul ya, la akul Demi Allah aku gak akan makan nasi. Sumpah dia. Ternyata datang nasi kebuli. Wah, tertarik dia. Wah, ini anda udah sumpah ya, man. Anak udah sumpah nih, bagaimana mau makan atau tidak nih? Temannya datang, ente nggak bisa ya, akhi. Harap. Paham ya? <laughs> Allah musta'an. Ente nggak bisa makan ya, akhi. harus kaparoh dulu. Nah, kaparohnya apa? Orang sumpah ingat-ingat. Dia akhirnya mau makan nasi dan sumpah, wallahi demi Allah la akul ruzzan. Demi Allah aku nggak akan makan nasi, ruzdan umum. Paham ya? an nakirah fi nafi tufidul umum. Paham ya? Dia sumpahnya pakai lafaz umum dia. Demi Allah aku enggak akan makan nasi, nasi apapun, mau nasi kebuli, nasi biryani, dia enggak mau makan. Ternyata datang nasi kebuli, nafsu makan datang, ingin makan dia. Nah, dia ngomong ya akhirnya sumpah bagaimana nih ya akhi? Kata sepulan tadi itu, ente enggak bisa, ente harus nah, harus apa? Harus kafarah. Nah, kafaratul yamin apa? Kafarah sumpah. Ingat enggak antum? Satu. Ada tiga kan pilihannya? Satu, Kafaratul yamin lain dengan kafaratul biar. Paham ya? Dengan kafarah kotel lain. Masih ingat enggak antum? Ingat enggak? Antum ingat enggak? Enggak ingat gak Kafaratul yamin. Bebaskan budak kalau mampu. Dua Puasa berapa bulan? Tiga hari berturut-turut ya, ingat-ingat ya, tiga hari berturut-turut. Ketiga, apa? Ketiga, memberi makan orang miskin berapa orang? Nah ini, ini mau makan nasi kebun ini, sumpah itu. Berapa orang bang? Sepuluh orang miskin sampai kenyang. Itu bedanya. Mam ya? Kalau kafara orang yang berhubungan badan siang Ramadan, budak libasan budak, puasa atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin 60. Kalau kafaratul yamin ingat-ingat kafar sumpah tiga. Imam dibatasi budak kalau mampu, kalau nggak mampu memberi makan berapa orang miskin ini? 10 orang miskin sampai kenyang, sampai kenyang ini syaratnya. Ketiga, puasa berapa hari? Tiga hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Paham ya? Jadi boleh dia melanggar sumpahnya tapi kafarah itu loh. Ayo kita lihat. Fakafaratuhu it'amu asyratu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru Kafarannya bagi orang yang sumpah kemudian melanggar memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang dia berikan kepada keluarganya. Jadi bukan makanan yang rendah, makanan yang biasa dia kasihkan keluarganya. Kalau dia biasa ngasih keluarganya burger, dia kasih burger gitu loh. Paham ya? Kalau dia biasa ngasih keluarganya yang enak-enak, dia ngasih orang lain juga enak-enak. Paham ya? Intinya sampai kenyang. Kalau belum kenyang boleh minta. Ini penting ini. Yang di kafarah dari 10 orang tadi itu, kalau belum kenyang dia boleh minta. Belum kenyang nih Pak, ya tambah lagi yang kenyang. Paham ya? Dulu ketika di Damaskus kisah ya, kabarnya ini sahih bukan hoax. Paham ya? Dulu ketika di damat seringnya jadi sasaran kafarah orang Indonesia. Orang Indonesia kan miskin-miskin gitu ya. Maksudnya itu walaupun apa apapun di sana itu miskin orang Indonesia itu. Wah, kalau ada kafarah pakai Indonesia, tali Indonesia. Sini. Kumpulkan 10 orang katanya. Kumpul 10 orang eh, nanti akan kafarah ya, kasih. Milih apa? Ayam, dujat, indomie, milih apa? Indonesia milih Indonesia itu milihnya biasanya indomie. Indomie udah. Indomie sama dua botol Fanta besar-besar itu udah makan semuanya tafadhalu makan. Syabi'tum, kenyang. E, mereka mengatakan belum tambah lagi. Paham ya? Sampai kenyang itu. Kalau kalau kafaroh gitu, 10 orang miskin sampai kenyang. Kalau belum kenyang tambah lagi. Syabi itu lama tambah lagi sampai kenyang. Paham ya? Sampai kenyang. Nah, kadang dikasih uang untuk beli juga ada juga. Intinya apa? Intinya syahidnya di sini faedahnya apa? Kafarah yamin tiga pilihan. Bebaskan budak kalau mampu atau memberi makan berapa orang miskin tadi? sepuluh orang miskin, sepuluh orang miskin sampai kenyang atau puasa tiga hari berturut-turut. Kita lihat sini syahidnya fatahir rokobah masih mutlak semuanya. Fahunar rokobah mutlakoh diri rokobah itu budak yang masih mutlak. Budak mana itu budak yang muslimah atau kafirah? Lam tuqayyad bi imanin wala ghair tidak diikat dengan keimanan atau yang lainnya. Walakin warada fi kafaratil qatl tapi datang Lafadz pembebasan budak pada kafaratul qatl, kafarah pembunuhan. Wa may wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minah. Nah, ini penting ini. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dalam kondisi keliru, maka hendaknya membebaskan budak yang mukminah. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Syarat budak yang dimerdekakan harus apa? Mukminah. Mahum salah. Ewa. Fa quyidar raqabah bil iman. Maka di sini diikat raqabah dengan iman. Qala ulama berkata para ulama, fa yuhmal al mutlaq fi ayatai kafaratul yamin wa bihar al muqayyad fi kafaratul qatl. Maka di sini lafaz yang mutlak pada dua ayat kafarat yamin dan kafarat bihar dibawa pada muqayyad itu kafaratul qatl. Berarti budak yang dimerdekakan syaratnya harus apa? Mu'minah. Mafhum insyaallah? Eh, Ayo na'am. Fala budda an takuna raqabah mu'minatan maka harus raqabahnya budaknya mukminah. anna Allah qayyadaha bi kafaratul qatl. Dikarenakan Allah Taala mengikatnya dalam masalah apa? Kafaratul qatl. Wa kulluha kafarah. Semuanya kafarah fahiya sawa, semuanya sama. Maksudnya bagaimana? Harus ada lafaz ikatan tadi itu. Kita ambil dikit lagi. Wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma arada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu an yu'tiqa amatah dan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ingin eh, Muawiyah bin Hakam As-Sulami eh, tatkala apa tatkala Muawiyah bin Hakam As-Sulami ingin memerdekakan budaknya da'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laha Rasulullah manggil budak perempuan tersebut aina Allah di mana Allah ketemu lagi kan cerita cerita ini ketemu lagi pembahasan kita seperti itu aina Allah di mana Allah qalat fis sama di langit di langit maksudnya di dalam langit di atas langit qala man ana siapa aku qalat Rasulullah Engkau adalah utusan Allah. Faqala a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut karena sungguhnya dia mukminah. Wa idza kana al mul al-mutlaq. Apabila pembebasan yang sifatnya mutlak, la budda an yakuna itq la budda an yakuna atiqu mu'minan, harus yang dibebaskan itu adalah mukmin. Fama kana kafarah min babi aula kafarah terlebih-lebih lagi itu loh. Syaratnya harus mukmin. Wa li'annahu law utika wa kafir dah bahuran ialah dari kafir. Ya kan kalau seandainya dia itu kafir dimerdekakan berarti nanti apa? Dia pergi ke negeri orang kafir dalam kondisi merdeka, bebas itu loh. Tapi kan upayakan mukmin dulu itu loh, baru dibebaskan ini sudah mukmin. Wahai wal masyhur 'inda ulama ini yang masyhur menurut para ulama, walakinahu kau ila qayyidan tapi ini masih butuh ikatan, fa naqul idza kana al-hukm tanifan kalau hukumnya itu berbeda fa innahu la yuqayyad al mutlaq bil muqayyad maka kalau hukumnya berbeda, ya kalau hukumnya berbeda tidak bisa yang mutlak dibawa kepada muqayyad kapan lafaz mutlak bisa dibawa kepada muqayyad kalau hukumnya sama kafaratul bihar kafaratul qatl kafaratul yamin sama-sama kafarah bukan sama kafarah berarti dibawa bisa yang mutlak pada muqayyad tapi kalau hukumnya berbeda, nggak bisa. Yang mutlak tetap mutlak, yang mukoyat tetap tetap mukoyat. Masalah apa contohnya? Masalah tayamum dengan wudu. Sama-sama apa? Sama-sama Nah, barakallahu fikum mengusap tangan. Paham ya? Tangan. Cuman kalau tayamum yang mana yang usap tangannya? Sampai ke sini? Ini atau bagaimana? Hah? Cukup telapak tangan. Padahal kalau wudhu sampai marafik mirfak. Apakah tayamum juga dibawa kepada yang mukoyat sampai siku? Enggak. Karena beda apa? Beda eh, hukumnya. Ini hukum tayamum, ini wudhu. Beda kan? Beda. Kalau sama baru bisa dibawa. Li'anna al-ikhtilafa fil asl yumna al haq bil wasl. Dikarenakan perbedaan E, dalam dalam keadaan asalnya sudah berbeda, maka menghalang-halangi untuk diikutkan dengan suatu sifat. Jadi karena beda tidak bisa diikutkan. Pembahasannya agak panjang ini seputar seputar apa? Masalah tayamum dengan wudhu, eh, mutlak mukanya tadi itu yang nanti contoh yang beda hukumnya bagaimana? Yang beda hukum yang mutlak tetap mutlak, yang mukoyat tetap mukoyat Bisa dibawa mutlak kepada mukoyat kalau sama hukumnya. Allah alam suwab alhamdulillah.